Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Surat Saba ayat 12 ya. Ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورواحها شهر وصلنا له عين kami telah menaklukkan buat Nabi Sulaiman mengendalikan buat Nabi Sulaiman arriha angin Gudubuha berangkatnya beliau pada waktu pagi Syahrun sama dengan satu bulan perjalanan biasa Warawahuha dan kembalinya pada waktu sore Syahrun perjalanan satu bulan perjalanan biasa Ayah wasakharna dan kami telah menaklukkan oleh Sulaiman buat Nabi Sulaiman arriha angin tasiru yang berjalan bergerak angin itu biamrihi dengan perintah Nabi Sulaiman Wasayruha dan perjalanan angin membawa Nabi Sulaiman minas sabahi dari mulai pagi ila zuhri sampai dengan waktu duhur masih rota syahrin sama dengan perjalanan satu bulan lisairil muljid buat orang yang bepergian mengendarai kuda atau unta wa minadz zuhri dan pada waktu zuhur ilal burubi sampai dengan terbenam matahari masih rata syahrin perjalanan satu bulan orang yang biasa qala mufassiru berkata para ahli tafsir sakharallahu menaklukkan Allah arriha pada angin tahtau bihi yang memutuskan bihi membawa Nabi Sulaiman angin itu al musafatit syasiah syaiah ya perjalanan yang sangat jauh fi saatin ma'dudah dalam jam-jam atau waktu-waktu yang bisa dihitung tahmiluhu angin itu membawa Nabi Sulaiman ma'ajundihi bersama dengan para tentaranya fatan takilu maka dia berpindah fatantakilu maka berpindah angin itu bihi membawa Nabi Sulaiman min baladin dari satu negeri ila baladin pada negeri yang lain tangguh berangkat pagi-pagi angin itu bihi membawa Nabi Sulaiman masih rata syahrin perjalanan sebulan ila nisfin kira-kira setengah hari wa dan kembali angin itu bihi membawa Nabi Sulaiman masih rota syahrin kira-kira perjalanan satu bulan ila akhirin nahar sampai eh, ila akhirin nahari sampai sore hari tau maka memutuskan atau memperpendek ya tau maka memperpendek angin itu bihi dengan bawa Nabi Sulaiman masih rota syahrini perjalanan dua bulan fi naharin wahidin dalam satu hari wa asalna dan kami cairkan lahu buat beliau buat Nabi Sulaiman ainal kitri cairan e, timah hewa adabna dan kami cairkan lahu buat Nabi Sulaiman nuhasa timah hatta kana yajri sehingga berjalan e, timah itu ka'annahu wa'inu ma'in seperti mata air mutadaffiqatin yang tersembur minal ardi dari bumi dari tanah qala mufassir ajarallahu memperjalankan Allah di Sulaiman ajar memperjalankan atau mencairkan Allah di Sulaiman pada Nabi Sulaiman an-nuhasa pada timah itu kama alana sebagaimana Allah mencairkan li Daud buat Nabi Daud al-hadidah besi ayatan bahiratan tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung wa mu'jizatan zahiratan dan mujizat yang nampak dengan jelas wa minal jinni dan dari sebagian jin mayyamalu ada yang bekerja baina yadaihi di depan Nabi Sulaiman biizni rabbih dengan izin Tuhannya. Ya, wa sakharna kami kami kendalikan, kami tundukkan lahu buat Nabi Sulaiman al jinna tak malu yang bekerja jin itu bi amrihi dengan perintah Nabi Sulaiman wa iradatihi dan kehendak Nabi Sulaiman ma apa-apa syarat yang ia kendaki mimma ya'jisu anhu yang tidak mungkin bisa dilakukan al basharu oleh manusia biasa Wa kullu dzalika itu semuanya bi amrillah dengan perintah Allah wa taskhirhi dan pengendalian Allah. Wa minhum dan berapa siapa yang melanggar ketentuan atau melanggar perintah dari jin itu an amrina dari perintah kami. Ayo wa ya'dil siapa yang menolak minhum dari mereka itu amma amarnahu bihi dari apa yang kami perintahkan kepadanya min taati Sulaiman dari ketaatan kepada Nabi Sulaiman. Zikru kami akan timpakan kepadanya min adabis sa'ir dari azab yang sangat pedih. Surah Al-Azim. Jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pada dua ayat yang lalu kita mengetahui bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, kelebihan kepada Nabi Daud. Keutamaan dan kelebihan yang luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat-mujizat yang yang merupakan bukti dari kenabian dan kerasulan Nabi Daud. Tetapi ujung dari ayat yang lalu kita mengetahui bahwa Nabi Daud itu adalah pekerja keras, pekerja keras yang menghasilkan kemandirian, kemandirian beliau sebagai nabi, kemandirian juga sebagai pemimpin umat, yang tidak mengandalkan kepada kekuatan orang lain. Sehingga ketika Rasulullah Alaihi Wasallam ditanya, Ayo kasbi ahdalu, pekerjaan apa sih yang paling utama dalam kehidupan itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, amalul rajuli biyadihi wa inna Dawuda yakmalu biyadihi. Rasulullah menjawab, yaitu amal perbuatan seseorang berdasarkan pada kekuatan dirinya, pada kemandiriannya dan Nabi Daud juga melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan kemandirian dan kekuatan yang ada pada dirinya. Sebenarnya ini merupakan contoh yang baik. Bahwa pemimpin itu memang harus bisa membangun kemandirian. Di dalam sejahterakan masyarakat harus berdasarkan kemandirian yang ada pada masyarakat itu. Yang ada pada bangsa itu. Tidak boleh kita membangun kesejahteraan kemudian mengandalkan pada kekuatan orang lain. Kalau sekarang barangkali kekuatan asing, ya sehingga akibatnya kita membangun apa mendasarkan pembangunan itu bukan pada kemandirian bangsa, tapi pada utang yang ya, seperti yang ya, yang kita rasakan sekarang ini semakin hari semakin besar hampir mendekati angka utang kita ini lumayan ya hampir mendekati angka 7000 triliun dan ini adalah apa karena hilangnya kemandirian dan ini tidak boleh terjadi jadi sebenarnya Al-Quran Karim melalui lisan para Rasul dan praktek-praktek kehidupan para Rasul itu membangun kemandirian dan membangun kedaulatan ya kedaulatan industri, kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Kisah Nabi Yusuf itu kan kisah kedaulatan pangan. Kisah apa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah kedaulatan di bidang industri sehingga betul-betul membangun kekuatan sendiri. Kalau seandainya mengandalkan pada kekuatan asing, apalagi pada pinjaman yang sangat mencekik dan luar biasa, maka biasanya akan dikendalikan oleh kekuatan yang lain. Karena itu salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah doa dari terlilit hutang. Ya, minta dijauhkan dari terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa samatatil ada wa qahril rijal wa gola batin wa Dan kami berlindung kepada ya Allah min ghalabatid dari terlilit utang. Ya, karena biasa kalau terlilit utang itu itu juga akan dikalikan oleh negara yang meminjamkan, oleh negara yang memberikan utang. Ya, tidak pernah ada sesuatu yang dilakukan secara gratis karena kebaikan. Pasti ada sesuatu di bidang itu, terutama ujungnya pada bidang politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ini diajarkan oleh Nabi Daud ya diajarkan oleh Nabi Daud bagaimana beliau membangun kemandirian, kekuatan ekonomi, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya diinfakkan di sodako. Jadi ini sebenarnya yang harus kita uh, maknai dari sejarah sejarah para nabi rasul mujizat yang diungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi masalah yang berkaitan dengan kemandirian supaya kita tidak membiasakan belum apa-apa membangun itu sudah mencari pinjaman ya sangat menyedihkan kan kalau negara kita yang subur yang luar biasa segala macam ada tapi kemudian ternyata kita membangun ekonomi membangun kesejahteraan melalui pinjaman-pinjaman yang justru sangat mencekik leher kita semua bisa dibayangkan itu bagaimana apa kita pribadi pun juga begitu dalam hidup itu utang itu jangan dijadikan kebiasaan ya utang itu jangan dijadikan gaya hidup kita Hutang itu harus kita lakukan, kita lakukan ketika memang terpaksa dalam kondisi tertentu. Ya, tidak boleh dalam e, dijadikan sebagai apa? Sebagai kebiasaan, sebagai gaya hidup. Ya belum apa-apa sudah pinjam, belum apa apa sudah pinjam. Kenapa? Karena memang kalau utang itu terbawa mati dan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pinjaman kita, maka Rasulullah SAW sendiri pun tidak mau menyolatkan. Ditanya dulu, kalau ada jenazah itu yang boleh salatkan ya apa punya utang atau tidak kalau dikatakan masih punya utang kemudian tidak diikhlaskan oleh oleh yang meminjamkannya dan tidak ada bertanggung jawab Rasulullah tidak pernah mau menyolatkan jenazah yang punya yang masih punya utang ya jadi saking saking dahsyatnya ya bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan asyahidu yughfarulahu ya kullu syai ya orang yang mati syahid diampuni segala galanya segala dosanya illa dain kecuali apa kecuali utang, kecuali pinjaman. Jadi utang itu memang dampaknya luar biasa. Boleh kita melakukan pinjaman dianggap sebagai apa, kebiasaan, tetapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi energi terpaksa. Ya, saking saking apa, saking eh, dasarnya masalah yang punya utang ini kan sampai dikatakan salah satu astaf dari mustahil zakat kan, yang disebut dengan apa والظالمين ya والظالمين wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati قلوبهم وفي wal والظالمين ya zalimin itu adalah orang yang apa yang punya utang jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi punya utang kemudian tidak ada yang uh, bertanggung jawab terhadap utangnya itu nah ini disebut dengan bola batidai Eh, kemudian juga kalau kita berhutang kita harus niat untuk apa itu membayar ya so, uh, eh, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis man akhoda amwalan nas ya barang siapa yang meminjam harta orang lain dia bermaksud untuk segera membayarnya maka Allah akan menolongnya ya jadi ketika seseorang pinjam kemudian dia berniat, eh, berniat untuk membayarnya untuk segera membayar maka Allah akan menolongnya Ya, walaupun utangnya besar, pasti dia akan bisa menyelesaikannya. Tetapi waman ahoda amwalan itu yuridu itlafahu dan barang siapa yang meminjam hutang, ya dia tidak mau membayar, pasti dia tidak akan bisa membayar walaupun jumlahnya kecil. Pasti ada alasan terus ya untuk dia keluar dari apa? dari pinjaman-pinjaman itu. Itu adalah yang berkaitan dengan masalah kisah dari Nabi Daud. Kenapa di situ diungkapkan Sampai misalnya oleh Nabi dikatakan ayul kasbi abdul qal amal rajuli biyadihi. Nah, kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Ini juga adalah yang berkaitan dengan e, mujizat Allah yang sangat luar biasa. Mujizat itu tidak bisa dipelajari ya. Mujizat itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan memang anugerah dari Allah keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diungkapkan tentang Nabi Sulaiman ini ada sebuah hadis yang eh, saya lihat ya tentang Nabi Sulaiman ini bahwa beliau itu disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuyira Sulaiman ya, disuruh memilih Nabi Sulaiman. Yang diberikan kepada beliau itu tiga pilihan ya. Pertama adalah Khuyirul Sulaiman disuruh memilih Nabi Sulaiman bainal mali antara harta. Yang kedua adalah wal mulki, kekuasaan, kerajaan. Kemudian wal ilmi dan ilmu. Jadi ada tiga pilihan mujizat akan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Pertama adalah almal harta yang banyak, yang unlimited, yang tak terhingga. Yang kedua adalah al-mulki, kekuasaan yang tak terbatas. Ya, kekuasaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, dan tidak akan terjadi sesudahnya ya jadi pertama adalah harta yang kedua adalah kekuasaan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan ya khayyarus Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi tapi kemudian fakta ilmu beliau memilih ilmu ya beliau memilih ilmu daripada memilih harta dan memilih kekuasaan kemudian apa yang terjadi fa'ata al mulka wal mala ya maka kemudian karena beliau memilih ilmu maka kemudian diberi yang lainnya yaitu kekuasaan dan harta benda jadi kita melihat kita lihat bahwa ilmu itu memang yang menentukan ya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan yang melahirkan kesadaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang akan menentukan kemuliaan seseorang itu bukan hartanya bukan kekuasaannya tetapi apa ilmu pengetahuan yang dimilikinya ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dalam surat Al-Mujadalah kan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang punya apa? Yang punya ilmu kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman walladhina utul ilma dan orang-orang yang diberi ilmu darajat ya beberapa derajat bukan darajatun tapi darajat beberapa derajat akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi iman dan ilmu ilmu yang akan melahirkan kekuatan keimanan dan iman yang melahirkan kesadaran untuk mendapatkan ilmu ya bahkan dalam hadis yang lain eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini pada hadis nomor alamat 115 saya lihat ya Bagaimana ilmu itu akan akan apa? menjadikan sebuah kekuatan ketika ilmu itu memang bertujuan baik, melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan begini, al-alim idza arada bi ilmihi wajh Allah habahu kullu Ya, orang yang punya ilmu jika dia bermaksud dengan ilmunya tujuan mencari ilmu wajah Allah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah keutamaan dari Allah ya ingin melakukan pengabdian kepada Allah ingin memiliki semangat beribadah kepada Allah melaksanakan perintah Allah jadi kalau seorang yang punya ilmu ilmunya itu bukan untuk kesombongan ketakaburan ya atau lagi apa apa apalagi untuk mendapatkan kekayaan kekuasaan tetapi semata-mata ingin mendapatkan keriduan dari Allah habahu kullu syai' maka akan takut kepadanya segala sesuatu. Ya, orang yang punya ilmu yang tujuan memiliki ilmunya karena Allah. Habahu kullu Maka akan apa? Akan takut kepadanya segala sesuatu. Kekuasaan juga begitu, harta juga begitu. Tetapi sebaliknya, wa idza arada ayyukatsiru bil kunuz ya. Tetapi seorang yang punya ilmu tujuannya untuk memperbanyak hartanya ya ingin memperbanyak saya punya ilmu ini mendapatkan harta yang banyak ya bukan untuk mendapatkan keriduan dari Allah ya tetapi semata-mata ingin mendapatkan harta kekuasaan haba min kulise dia akan takut dari segala sesuatu begitu ya makanya kita lihat banyak juga orang yang pintar tapi takutnya luar biasa tidak bisa bersuara ketika melihat kemungkaran sesuatu yang tidak apa yang tidak yang tidak sesuai dengan ilmunya pun dia, dia takut berpendapat. Kenapa? Karena memang motivasi punya ilmunya adalah untuk mendapatkan al-kunus, untuk mendapatkan harta al-kunus itu al-fulus ya. Al-fulus itu apa itu? Duit lah ya, beruang <laughs> ya, al-kunus itu. Jadi kalau seseorang punya ilmu ingin mendapatkan kunus, haramin min Dia akan takut dari segala sesuatu. Dia nggak akan berani menyampaikan kebenaran. Ya, tidak akan ada apa kalau dalam bahasa Sunda itu ucapan yang ngosom gitu ya ngosom tuh apa ya yang ngosom lah ya. ya jadi kayak apa ya eh, mulutnya itu tersumpah ya padahal dia tahu ini adalah sesuatu yang tidak benar ya terus saja kemudian dengan ilmunya itu dia kemudian menjustifikasi sesuatu yang salah ya, jadi memang jadi berbaliknya luar biasa kan ketika seseorang punya ilmu tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah habahu kullu syai maka segala sesuatu akan akan gentar menghadapi, akan takut kepadanya tetapi jika dengan ilmunya dia ingin mendapatkan dunia semata-mata ingin mendapatkan konus haba min kulli syai dia akan takut dari segala sesuatu ya jadi ini adalah yang berkaitan dengan Kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu dan kemudian ternyata diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula wahyu yang pertama kan yang disampaikan kepada junjungan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan tentang ilmu, ya tentang ilmu. Tapi bukan sekedar ilmu. Ikro, ikro itu kan baca ya. Baca itu kan alat ilmu. Bayangkan tuh dalam wahyu yang pertama ada dua alat yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Pertama adalah ikro yang kedua di allama bil qalam. Ya, yang mengajarkan dengan kolam maksudnya apa itu? Menulis. Ya. Jadi Rasulullah SAW wahyu yang pertamanya berkaitan dengan masalah ilmu membaca dan menulis karena kita mengetahui membaca dan menulis adalah merupakan cara untuk mendapatkan apa ilmu tidak mungkin sekarang kita tidak mau membaca eh, apa akan punya ilmu tidak mau menulis tidak mungkin kita akan punya ilmu nah alhamdulillah sekarang ini katanya masyarakat Indonesia apa eh, minat bacanya luar biasa tapi daya bacanya lemah jadi minat yang luar biasa Baca apa? Baca WA. Ya, <laughs> baca WA itu luar biasa. Bisa satu jam dua jam bangun tidur lihat WA. Ya, jadi minat baca WA yang itu. Tapi daya bacanya lemah. Maksudnya apa? Daya baca buku, daya baca Quran. Baru selembar sudah ngahelap. Ya, <laughs> sudah sudah kelihatan capek. Ya, itu namanya daya bacanya lemah. Minat bacanya luar biasa. Tapi minat baca apa itu? minat baca WA ternyata sekarang diganti itu segala informasi itu lewat lewat lewat apa lewat WA di share lagi di share lagi di share lagi ya dan lain sebagainya nah ini ini harus kita ubah ini minat baca kita tingkatkan tetapi daya baca juga harus kita tingkatkan baca Al-Quran baca buku misalnya ya Ya, jadi jadi jadi jangan hanya minat baca yang kemudian di apa dikembangkan daya bacanya tidak dikembangkan. Jadi Nabi pun juga mendapatkan apa? Wahyu yang pertama berkaitan dengan ilmu yaitu al-qiraah wal kitabah, membaca dan menulis. Dan ternyata eh, peradaban Islam itu ya, peradaban Islam itu kan justru ketika umat Islam menyadari dua kekuatan ini, ya membaca dan menulis. Makanya peradaban Islam kan ditandai dengan lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, dan para alim ulama pun juga ya ulama-ulama salafus soleh terdahulu yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat yang mereka punya apa? punya tulisan madhab fikih di kita ada berapa madhab fikih itu? ada empat kan ya madhab syafi'i, madhab hambali, madhab hanafi dan eh, madhab apa? maliki kan ada empat ya syafi'i, hambali, maliki dan hanafi nah padahal Mazhab fikih itu di dalam tahrir tafsir itu bukan hanya empat. Ada ada ada 18 mazhab itu. Ya, mazhab fikih itu ada delapan belas, Tetapi yang dikenal itu cuma dua, cuma empat. Kenapa yang dikenal sampai sekarang sampai pengaruhnya luar biasa dalam dunia Islam baik kaum muslimin pengaruhnya sangat luar biasa hanya empat saja ya di Indonesia kan yang dominan adalah di Asia ini Asia Tenggara terutama ada apa Madhab Syafi'i Kenapa hanya madhab empat? Karena dua faktor. Iya, karena dua faktor. Pertama adalah at-talamidul mujabah. Karena para uh, ulama madhab yang empat ini memiliki murid-murid, santri-santri yang juga mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter, mewarisi keilmuannya. Ya, at-talamidul mujabah. Alumni-alumninya lah gitu ya, berpengaruh betul, punya keilmuan yang yang luar biasa. Makanya kan pondok pesantren saja yang maju itu pondok pesantren yang apa tuh? yang alumninya kan sudah dikenal oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan at-talamidun nujabat. Yang kedua adalah Alkitab. Ya, karena apa? Karena mereka itu memiliki tulisan-tulisan yang berkaitan dengan mazhabnya. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu usianya kan pendek. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Tapi sampai sekarang usianya jadi berapa tahun tuh beliau itu? 150 Hijriah lahirnya, Wafatnya 204 Hijriah. Jadi berarti 54 tahun usianya. 54 tahun. Ya. Coba abad kedua, sekarang abad ke berapa? 14, berarti sudah 1200 tahun. Tapi seolah-olah masih hidup beliau itu. Ya, ditanya oleh kita karena beliau menulis buku ya berbagai macam kitab bahkan juga eh, apa ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara istinbat mengambil hukum itu di, di, di apa di, di, di, dibuat oleh Imam Syafi'i yaitu apa ilmu usul fikih ilmu usul fikih itu ilmu yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i dan beliau menulis ya eh, buku tentang eh, usul fikih ini dalam bukunya sangat terkenal Ar-Risalah namanya. Demikian pula yang yang yang, yang lain. Jadi kita pun juga para ulama kan ulama, oh, apa ulama eh, Nawawi Al Bantani mengarang tafsir, ya, mengarang berbagai macam kitab. Demikian pula Imam Ahmad Al Minangkabau, ya, demikian pula yang lainnya. Jadi ulama Indonesia juga yang terkenal apalagi di Indonesia Timur Tengah itu mereka yang punya apa itu? Punya karya-karya tulis kitab-kitab yang luar biasa. Bahkan Imam Nawawi adalah seorang imam yang pertama mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang tafsir di dunia ya dia dari Al Azhar dari Al Azhar University jadi doktor honoris causa pertama di bidang tafsir adalah Imam Nawawi Al Bantani ya di di Al Azhar University ya jadi kenapa karena karyanya yang luar biasa ya Tanwirul Miqbas ya jadi kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab apa kitab tafsir nah ini adalah kenapa Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu apa memilih ilmu karena ternyata kemudian beliau diberikan kekuasaan yang luar biasa Bagaimana mukjizatnya? Insya Allah minggu depan. Ya, jadi bersambung gitu ya. Dari <laughs> Nabi Daud, Nabi Soleh. Sadaqallahu alaihi. Subhanakallahumma asyhadu an Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh